lewat satu pemikiran atau satu akidah satu cecekelan ini rumah tenan ya jadi satu cecekelan satu akidah satu pemikiran Hakim wa minhum asy Abu Ayyub Yusuf bin Ayyub Al-Hamadani rahimahullah taala. Wa ta Abu Yakub awhadul a'immah. Iku siji-sijine imam ya termasuk imam sing unggul keman. Wan tahat. Wan tahat lan dadi tutuk ilahi maring Abi Yusuf apa tarbiyatul muridin, apa ngrumat pira-pira wong sing kepengin dadi apik kepengin jadi wali kepengin jadi orang bener di Khurasan orang ing daerah Khurasan Wastamalan kumpul indah indah Abi Ayub di khonikotihi ing dalam pondoke Abi Ayub minal ulama iseng pira-pira ulama wasulaha lan pira orang soleh. saleh sapa jamaatun sapa jamaah kasiratun kang akeh tafaulan podo ngalap manfaat sobo ulama utawa sulaha sedanten wau bihi kelawan Abi Yakub wa bi kalamihi lan kelawan fatwane utawa dawuh Abi Yakub radhiyallahu anhu wa min kalamihi lan iku setengah saking dawuhe utawa fatwane utawa nasihate Abi Yakub radhiyallahu anhu utawi ngeten niki sedanten nggih uh, sedanten niki dados fatwa fatwanipun ya Terus ngeten nggih niki makalah saking kitab atau tabaqat al karangan karanganipun Imam Sa'roni. Terus teng Tobakot Kubro itu ada beberapa nama wali ya, sesuai urutan tahun. Imam Saroni sekitar tahun 900 lebih, ya, pun abad 10. Nah, itu beliau mengumpulkan makalah-makalah para ulama, para wali, sing muktabar ya. Nah, kulo sering sinau, terus kulo ada kepentingan teng kulo ulang teng terus ngeten ya. Orang no makalah utawi akidah utawi cecekelan gitu utawi nopo cara mriki gitu cecekelan gitu Kecuali ini iku no parak tentang Allah Subhanahu wa taala utawa no adoh sangi Allah Subhanahu wa taala. Sebab niku sulam Safinah berkali-kali mengingatkan juga sulam Taufik akeh neng zaman akhir wong gegampang omongan padahal omongan iku ndadekno dia keluar dari nopo Islam di hati sohe lebih ngeri lagi ada seorang melafatkan satu kalimat dia tidak mengira sama sekali tapi kalimat itu mengangkat dia ila ala iliyin sampai derajat tertinggi juga sebaliknya ada kalimat yang dia tidak mengira sama sekali tapi kalimat itu menjatuhkan dia sampai asfalin apa? safilin Lah ini kulorian ini ya rapati faham, ya namung iman mawon ya tapi rapati faham sausé kalau ngaji sausé kalau tambah tua tambah berpikir tambah sering ibadah saat ini kalau ngerti sing dadek no para ke kalau dengan teng Allah itu satu kalimat ya satu pemikiran atau satu akidah satu cecekelan ini rumah ono tenan ya jadi satu cecekelan satu akidah satu pemikiran dan ini kalau ada silsilah ngantos dugi Rasulullah betapa bahayanya kita kalau punya keyakinan kalimat yang salah Sebab itu lewat ngaji niki kalau yakin ainul yakin lewat ngaji kalau berkali-kali sing muktamad ya sing wonten silsilah dugi ulama-ulama riyin. Semoga cara pandang sampean terhadap Allah Subhanahu wa taala ndadekno parek nganti diangkat ila ala napa bilin. Ini saya beri beberapa contoh ya, contoh kasus sih. Ya. Yang kasus sampai akhirnya min ahlinar nar, yang baik akhirnya sampai mengangkat nopo ila ahli nopo jannah misalnya begini ini contoh yang yang yang yang terjadi ya yang benar-benar terjadi Fir'aun itu nggak pernah ngira ini contoh sing dadekno swarga betapa saksinya kalimat ya terus kalau ngomong London, mungkin kalau nggak panik ya panik panik sewantang pangeran Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, hasil dia dakwah terus ditanya sama Fir'aun, wa Rabbul alamin, kalau menurut anda Allah itu Tuhan, lalu Tuhan itu siapa? Rabbul alamin yang kamu dewa-dewakan, kamu agung-agungkan siapa? Kata Nabi Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Kalimat ini benar, tapi tidak wakah, tidak bisa mengalahkan Fir'aun, tidak bisa e, membuat logika Fir'aun itu runtuh Perlu dicatat di sini Musa ngomong di depan umum, ngendikannya di depan umum. Ada Fir'aun, ada Ashraf, ada Malau Fir'aun. Ini rumah tenan gitu, sampai nak kepen para pangeran gitu. Akhirnya Fir'aun ganti jurus, karena pikirannya Fir'aun itu kalau Tuhan tuh di bumi, saya sering jalan-jalan. Setahu saya yang jadi Tuhan saya. Makanya Fir'aun bilang, ma'alim tulakum min ilahin apa? Setahu saya, saya kemana-mana yang jadi Tuhan tuh saya soal kemungkinan Tuhan Anda di langit terus dia panggil Haman ya Haman nubnili sorhal ali abluhul asbab asbab samawati fa'atolia ila ilahi nawa bisa jadi kan dua kemungkinan ini masih belum bisa mengalahkan Fir'aun karena kata Fir'aun soal di bumi saya sering jalan-jalan setahu saya yang jadi Tuhan itu saya kalau Tuhan Anda di langit, nanti saat anjur Haman bikin piramida, nanti saya mau lihat. Ternyata sudah dilihat kan tidak kelihatan. Sehingga dia yakin, ya Tuhan ya saya yang di langit tidak ada, di bumi tidak ada. Akhirnya Nabi Musa melontarkan satu kalimat di mana ini menjadi sebabnya iman orang banyak dan ini kita kenang ila yaumil qiyamah dan menjadikan Nabi Musa diangkat ila ala ilin. Jadi Nabi Musa ngendikan Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Kalau kamu tidak setuju sifat Tuhan yang menuhani langit bumi, sekarang Tuhan saya adalah yang menuhani kamu dan nenek moyang kamu, mbah-mbah kamu dulu. Wah itu langsung runtuh Fir'aun karena semua yang dengar di situ itu langsung jadi iman, meskipun tidak berani menonjolkan iman. Ini betapa saksinya kalimat, karena pikiran mereka, iya Fir'aun di bapak, di mbah, di buyut. Nak Fir'aunnya pangeran, babanya dulu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya datang terlambat. Ini. Nah saat ini wong soleh itu goblok-goblok, lagi musibah paham ya, nah, ini niki penting. Terus kesaktiannya kalimat itu sampai waqala rojulum mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana. Kenapa mereka iman? Karena setelah debat di depan umum, Fir'aun itu men, Nabi Musa mensifati Tuhan dengan satu kalimat, Warabbu abaikumul awalin. Jadi sing darani pangeran, yo ya pangeranem, on sing mengerani mbah mbah buyut buyut dhisik. Mereka tersadar. Kalau Fir'aun Tuhan, berarti mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir kemudian. Itu kalimat. Paham ya? Gitu. Terus kalimat itu sekali marakno pangeran itu abadi ila yaumil kiamah. Ini disebut kenapa Nabi Ibrahim diangkat Khalil Rahman mergo napa wajah kalimatam bahagiatan fi aqibihi la'allahum yarji. Mulane kula kulo teng tang sing ngaji kulo. ketika Anda dengar kalimat kebenaran, kudadekno alat taqarrub ilawoh. Karena kalimat ini akan memandu kita ila yaumil kiamah memandu kita ilayu yaumil Orang kalau tanpa kalimat yang di hati itu pasti sesat karena dia tidak punya panduan. Nggih, tidak punya nopo panduan. Lah kalimat yang sebaliknya medit itu oleh. Pemenang nak sampean melarat medit itu ya oleh, juga ya oleh, medit itu oleh. Tapi sekali salah kalimat, wah iso neraka tenan. Ini sing dialami salabah. Nggih, niku lho sing dialami sinten? Salabah. Sa'laban itu sahabatnya Nabi Rien digelari hama Hamamatul Masjid. merpati ini masjid mergo ora pot sangka apa jamaah. Dekne sekali salam melayu. Berkali-kali sesi Rasulullah curiga. Ya Sa'labah, kenapa kalau Anda setelah salam langsung lari? Ya Rasulullah, istri saya di rumah itu dalam keadaan tidak pakai baju. Dan dia bisa sholat setelah saya datang karena gantian pakai bajunya. Ya sudah gitu. Nabi hanya diam. Walhasil karena itu berulang-ulang salah pak ya Rasulullah kalau keadaan ini terus buat didoakan supaya saya lebih baik, ekonominya lebih baik. Rasulullah ngendikannya datar mawon. Ya mungkin itu lebih baik bagi kamu. Mungkin gajaran mapi ya melarat itu. Terus hari kedua salah pak minta lagi sampai hari ketiga minta. Sesuai Rasulullah, iya kita dengar nasuke karena agak didesak gitu. Walhasil setelah didongakno ini mulai wedhuse kata, niku mulai buatin jamaah dulu sesuai ra jamaah nasar. sesuai tidak jamaah sama sekali sampai wedhuse itu mabenal jabalain. Jadi tiang Arab ada gunung-gunung kecil terus istilahnya nak sanggeng wedu wedhus Nama mabenal jabalain. Nabi itu masih masih tidak tersinggung. Ya masih yes ya biasanya jamaah biar wajib buatin berdoa. Tapi ketika Nabi kirim utusan zakat, perlu diketahui nak wedus patang pulau rak zakatnya setunggal ya nak walang pulau kali saya tunggu aja pokoknya nak saya bunuh kira-kira binten pokoknya nak satu saya tiga loro nak sewu berarti binten rong pulau kan cuma ya, selawe gih sewu selawe narangnya bu birohin sakit nak patangnya bu satu baik bu diusir salah bu sahabat ngitungnya sepakat saat diure patangnya bu Walhasil hari pertama masih tidak mau zakat, hari kedua gak mau. Hari ketiga ketika sahabat yang diutus Nabi minta, salah itu komentar elek. Sebenarnya ketika medit itu Allah cek maklumi. Yiku ngomentari kekasih Allah rupanya kajing Nabi Muhammad dikomentari hadza khorot. Iki ra zakat tapi pungli. Paham <laughs> iki ra zakat tapi nopo? Pungli. Iku Allah tersinggung. Wong Rasulullah kok darani tukang nopo? Pungli waktu balik PKI niku madakno kiai iku mbek ketua geng. Kok tengok-tengok ning duit dhuwit teko dhewe. Iku kalo ketua geng saya duit preman akeh disetori. Wah iku agak tenan. Jadi lu nggak salah kalimat. Mulane ra iso PKI seneng kiai, udah nganggep kiai kok ketua nopo geng tok setoran. Paham ya? Buat ini cerita betapa bahayanya nopo kalimat. <laughs> Mulane iki hati-hati, mulane kalimat itu sekali tuh mancep, itu berat. Nah, mulane ini kalau suwun lewat ngaji niki sama nak ben parut pangeran. Orang usah akeh-akehan istighfar, orang usah akeh ngelafat nglafatno kalimat thayyibah. Tapi kulo mohon kualitas kalimat sing diajarkan Allah niku tertanam tenan teng ati. Insya Allah sampean parut tenan temen. Mergi kalimat ini yang mandu kita ila yaumil kiamah. Paham gini penting penting kula aturaken. Bahkan kulo merasakan berkali-kali. Gak mungkin kalau suatu saat sampean niru, gak monggo mau anak iso. Saya itu pertama kali ngalami kasof itu pas makan, bukan pas wiridan, dia pas makan. Dulu Rasulullah ketika cerita kasof syafaat dia pas nopo dahar. Kulo riyen dia janggal. Tapi setelah saya ngalami pernah sekian detik kasof itu pas makan, karena makannya orang alim nak pas waras ini cerita pas waras ya buatan buatan pas rawaras ya pas nopo waras karena kita ketika makan tuh kan Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Terus kita makan. Lah ya jare menungso mletene ra Kadang muni butuh bupati ya gengsi, butuh konco gengsi. Butuh ngelio gengsi. Tapi padahal menungso iku jek duwe akal. Tapi kita ngeletek, jari ini makhluk paling mulia, paling diakal, jebule nak orang mangan mati, nak orang ngombe lemes. Akhirnya hidup hidup fina, kita sangat bersaksi kelemahan kita. Lah yo ya, mlete ning ngene trimo butuh kangkung gua asupan gizi, butuh gedang, butuh beberapa makhluk sing gak duwe akal. Akhire mangan ben nangis ya Allah, cek. Cek ife aku, trimo butuh makhluk sing tak sifati gak duwe akal. Lah nang nganti makhluk iki somong, mlete ngono duwe akal kok butuh sing ra duwe akal. Wis mulai nangis. Terus ngoten. Ya Allah Gusti cek. Akhirnya kasar. Jadi itu kalimat. Setelah kita dipandu seorang ulama, meskipun kita hanya niru, dia manusa dhaif ya butuh mangan iku. Ya butuh mangan. Jadi nak khase pangeran agak butuh mangan. Malaikat ya ora butuh mangan. lagi menu manusa mletene ngono. Butuh mangan. Itu kalimat sekali tepat ya mandi tenang Malahnya ketika Maryam dan Isa itu radharani pangeran, Iku mau ngono tok. Mal masih hubnu Maryam illa rasul. Qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulahit to'am. Iku ya doyan mangan. Kalau yang nerangkan ulama itu punya kualitas yang tinggi karena buta mangan ini jelas doif. Mulanya masyur ketika perdebatan Ahmad Dida dengan Stanley Fischer seorang pendeta dari Swedia itu sampai pendetanya tidak bisa jawab kalau Yesus itu makan, jangan-jangan pas Anda sembah, pas dia berak. Itu kan ngeri betul. Itu, itu, wah, itu kan ngawur betul. Itu. Ya ngawur, tapi itu mematikan. Wah, waduh, wah, itu kan. itu kalimat, makanya ini kan cerita. Itu kekuatan kalimat. Terus orang mengenang terus. Betapa tidak mungkinnya Yesus jadi Tuhan. Yang menjadi takorup kan orang terus ingat terus. Betapa Yesus tidak mungkin Tuhan. Nah, saya ingin soleh-soleh itu kalimat sing situ perkara ini wiridan pengen disepuro pengiran untuk melibu nopo suwargo itu egois kriminal terus orang soleh atau ulama itu harus bisa menguntai kalimat sing dadek no pantes dadek no taqarrub ilallah yiku kalimat sing mematikan kebatilan liuhikol hakko wa yubtilal batil lika man halaka am wa yahya man hayya am jadi tugas ulama sing barang hak yo ketok hake nemen sing barang batil yo ketok batilin. Dan itu hanya kalimat. Yang bisa memoles ini hanya apa? Kalimat. Wong kula nu konco, niki kisah nyata, niki kisah guyon tapi nyata. Betapa ampuhe kalimat. Kula nu konco, bapake nu kiai, ya kiai tenan. Ya di pondok ya kiai tenan, ya waras maksudnya dalail waras. Cuma dekne kiai iki di desa wayah, cara anake di desa napa wayah. Padahal wayah ku ora ya oleh, cuma anggere sing wani kan ya oleh. Anake jebab bapake wayah ora tau nyucup mereka mangkel dia pro ibu ya jadi gak gelem nyucuk bapak ya cok wayo aku walhasil anak itu mondok nih Jawa Timur kia Jawa Timur rotor rata rak wayo lah mbak kia ini sing wayo tetep nyucuk ya, Iku marine nyucup gara-gara diri Bali bapak ya. Cung, mau ya nyucup, ya mau nyucup guru guru. Padahal anaknya cilik jurumia takrib ngaji be bapak ya. Karena rodok ngalim ngaji yang Jawa Timur be Kiai Wayo juga. <laughs> Terus <laughs> lah bapaknya oleh mata niok mata anak kujaya anaknya mau ngomong ini tok. Lah iya be Kiai mu sing gurune tok ya mbok tutup. Aku yo ya guru yo ya wong tuam. Kok ora mbok tutup? Padahal bodoh-bodoh ayo. <laughs> semenjak iku be bapak itu cup meneng perkara ini bapak itu dua nopo status ya guru ya wong tua salah dua podo podo nopo wah yo ya. terus kau dengar tangan-tangan bener bapak guys kiai ku sing wayo rata salah no sing iku wong aku, tak salah no padahal ki wong aku duwe dua poin ya bapak ya guru itu kalimat maksudnya betapa itu saktinya nopo keliling Ya anak podo podo wayo iku dosa ora nyucup, guruku ya ora tak cucup perkarane. Wayo. Lah iki wong tuaku. Di status loro ya wong tuwa. Semenjak iku dekne nyucup. Wes gremeng lah Gus nyucup aku. <laughs> iku kalimat. Terus keempat, buat ini sampean ben percaya betapa kalimat kena gue alat takor. Betapa kalimat kena gue alat nopo takor. Ibrahim bin Adam kan wali terkenal sinten yang saya kenal Ibrahim sinten bin Adam dalam dunia wali Ibrahim bin Adam wah terkenal ya orang alim ya sholah, ya rapati di duit dan orang lama dia murid suka donatur suka pol muridnya? donatur pedagang pedagang donatur suka sini sakit al balhi di mantan pedagang suatu saat dia neng perjalanan teng samoten ngerti manuk manuk ku pincang picak sayapnya patah walhasil dalam keadaan saya patah pincang nih niku manuk-manuk dia liane nggak keimangan. walhasil gak mati kelaparan sesuai dia nih pincang pincang untuk rezeki wah apa tak rewangi dagang tenanan tapi dia dona terus santri padahal dia nemu no aku tak zuhud nah ternyata rezeki nah rezeki bukti ini manuk pincang pincang ya untuk rezeki <laughs> wah sampai mutung rugen <laughs> mulai mutung dia berkeyakinan gitu marine gara-gara kalimat guru nih Bareng sowan ning Ibrahim bin adam pamit tapi dadi wong zuhud dagang ora suka sugih. Mek gurune digodhog. Eh, murid bento. Lha apa niru sing picak-pincek? Ora niru sing ngekeki mangan kowe. Iku pikir dene. Niru kok sing dikeki mangan, niru sing ngekeki mangan ayo kena. yang pikir, enggak enggak. Terus sampai guru ini dalil al yadul ulya khairum al yadis sufla. Nah itu kadang kita keliru nih dari kiai kan nih jadi nak roh kiai disalami template. Kadang wong kepengen jadi kiai, tapi kan jadi objek. Sekali-kali niru kepengen singa kiai ya kena. jadi geraga Nah, Lha iku wong lha ya itu bandine kalimat. Semenjak iku dekne tetep dadi wong sugih, ya, dadi wali jalur sugih ge murid Ibrahim. Gara-gara digojol gurune, niru kok sing dikek pinjang. Niru sing ngekek ya yo ya kena. Lah ngono iku yo ya ngenteni dono napa? guru ya, itu kalimat terus walhasil kalimat itu nak tepak tenan yang ngangkat uang ila a'la apa iliin nak ora tepak Anu kalau nanti gak ada ide ya, kalau ada kiai kiai teng daerah kulo, aku yang mau mau jadi kiai Indo. Uang jumatan tak kon bayar, ya sepuluh ribu tadi bang ya. Wong malah harus di jumatan kes. Orang aku so benu, ditakoki pangeran rai so jawab. Uang nak moro biskup bayar ya kok bek. konser bayar ya kok bek. Tapi bangsa kau nak bayar kok. Orang payu, ya, jadi tidak guling-guling kan tak gue itu ya bayar. Tapi resiko Gus mungkin harus di jembatan, <laughs> tapi aku itu cek ganjel. Rian bapak nu gak sering Dia pernah ya, meskipun tidak sering pernah. Aku itu mbek ziarah wali songo, akhirnya tak gedugo niku sitok. Nak rong bis mandek nih masjid mau nguyah tok rambah ya, Iku aku rasa neng blas. Aku nak rong bis <laughs> nguyah ya piro. <laughs> Gak bayar. Lalu itu nih gue nak neng terminal itu neng resmi bayar. Mau kiai eh, kiai sarobo kok elek kok bareng <laughs> lereng. Lebih nona rong ewu peng rong bis rong kan sudah. Nak peng tidur gitu. Satu serong pulau. Nak bayar rong nan amun gitu. Rong atus orang kan? Rong atus patang kan? Wah, itu pengurusnya masjid ngongkon merbet tak tukang resi kan lumayan tuh dari duit pinten, rong pinten dong patang pulau lah nara bayar belas lah iku nak uyah tok nanti separuh nising semenjak iku wong sing sering didawi bapak uang gue eling terus. Wah, angker nih gue bayar. Perkara dia eling terus. Lah, aku mati nih kalimat. Terus eling terus dibanding no. Paham ya? Terus uang gue kudu Lah, gue kalimat. Ya, ini gue nopo. Kalimat. Mulane kalimat gue mandi. Uang mesti eling. Lah sakniki wong jarang menguntai kalimat. Padahal kalimat iki sing dadekno keyakinan. Jadi wong nganti yakin Isa iku ora pangeran perkarane lama amat didat uraan deh. Anarkis carane debat. Tapi saat itu ada seorang mahasiswi dari Swiss langsung menyatakan Islam oleh ngomong lucu. Sepertinya Tuhan Anda lebih menarik karena tidak makan dan tidak beres. perkara Jadi yang perkara kalimat tuh lucu kan? Nah ini kalimat maksudnya kita cerita kekuatan apa? Mana ono di bocor elek betah yo ah, no. Cara alasan dari Ruhin, bojo ayu akeh disangu wong Gus elek ra ora. Terus betah perkara yo ya, kalimat sing hibur gitu apa? Kalimat. Kalimat tobat. Jadi ku kalimat. Bang ya, mulane kula suwun apalagi kalimat yang kita pelajari kalimat songko Al-Qur'an songko nopo hadis. Kula jek eling rin didawi guru kula. Guru kula niku tiang-tiang alim nggih lugu-lugu. Ya nak ngedikan ya semacam didat tapi luwe nopo nggih luwe priyayi. Hah, darani Yesus itu anaknya pangeran. Tapi rawani cerita, pangeran kelone ku kapan? Eh? <laughs> Aku nanti saya kicik <laughs> Artinya di Quran juga ada semacam itu, sejenis itu cuma ada sevulgar itu. Ini istilah Quran anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah. Sahibatun wedok. Artinya nak wis wani darani dia anak kudu wani cerita kelone. Padahal ya rumet to bareng notok Lagi <laughs> kalimat maksudnya ini nopo? Kalimat. Faham ya, mulane kalau suwun jenengan harus punya kalimat situ sing dadekno korup. ila ilah misalnya sama mau arat, semua arat dino wong macam-macam. nanti kudu di kalimat situ. Semua urip gue ambek pangeran, aku neng kuburan ya ambek pangeran. Enggak sowan pangeran yo dhewean, urip yo an apa peduli omongan wong. Setidaknya ada dua penghibur. Yes, ya maksa-maksa sidik tapi sementing dulu dua <laughs> kalimat sing nopo menghibur. Jadi itu kedikjayaannya nopo, kedikjayaannya nopo kalimat. Nah kemudian setelah kalimat ini dijaya, bisa salah tadi yang ngangkat pada nopo ala, bisa nopo asfalin nopo safilin yang bisa menjerumuskan kados wau salabah muni nopo khorat Waduh BPKI muni kiai bayu ketua nopo geng nopo nopo setelah jadi BPKI jadi kiai bayu ketua geng karo BPKI nopo apa geng setoran kode neng bila kaum nopo bu buruh Wah, itu tertanam tenan yang komunitas PKI. Wame jenis roh kiai rasa seneng Mereka pada karo roh ketua nopo? <laughs> Nampak nopo? Setoran tengok-tengok ning nopo nomor kreator. Wah itu tertanam tenan. <laughs> Wah lo wah. Saking mandine kalimat Lalu itu nih sing gelem salam tempel, ada kalimat sing kampanye supaya uang salam tempel. Ya repot tuh. Ya tuh kali uang mau rapi elek nih <laughs> gua cari alasannya. Ayu yo mangan elek yo mana? Kan ada tiga teori ya dalam masalah wayo. Ono wong di bojo sitok judes. semua wayo, sitok wae judes. Apa meneh loro walah kaya apa ya. Ono sing tetep wayo, sitok ya judes, loro ya judes, telu ya judes. Ada telu ora rasane wong telu. <laughs> Karane wis lagi sitok jebule tetep judes. Akhirnya tiga kalimat ini memandu beberapa orang. ya, ya, ya baru kayak kalimat kok. Sing situ trauma tenan. Wes musibah terakhir situ, ojo nambahi meneh. Dikeranyam wong situ, berat yang ini, di dikeranyam. Wong loro. Pemenang wong nopo? Telu. Tapi cara berpikir orang lain, apa nak situ terus gak judes? Ya judes. Loro, judes telu. Akhirnya milih telu aja. Perkara nih podo aja, sementing rasanya wong telu lah wis sing repot terus sing jenis niki sing repot sing parah repot nah, artinya parah itu cara guyonan itu tapi niki guyon niki buatan buatan tenan anak sini guyon tapi masuk akal kau sing di bojo telu sing repot kau mau nak nganti dek nih <laughs> goncang anak nih tabrakan niki sing diurusi sepeda motor Ditakoi, Pak Haji kenapa ada ngurus istrinya? Sepeda motor saya ini belum lunas. Kalau yang ini banyak di rumah. <laughs> Resiko mau tabrakan. Bojone urut salah sana kalau yang ini ada sepeda <laughs> Kalau ini tidak punya. Lego <laughs> resiko. resiko perkara jadi repot. nih wong di bojo telu siap-siap nak lara diperhatekno perkarane ana serepe napa? Loro. Eh bojo telu sisi tok ket tenang ae lah. Bojo sitok. Nah, repot. Nah iku ya kalimat tak mbok logika udah di napa? Kalimat. Nah niki kula cerita takor kula teng awak. Kula yakin niki kula nembe pertama niki kula cerita. Kula roh rasane kasof niku pas mangan. Gara-gara pas mangan tuh banyak nopo berkecamuk pikiran-pikiran lah yo ya kadang wong gengsi ini ku wae ra gelem ketemu presiden, ketemu menteri, ketemu jare ra butuh wong. Tapi ra wong tapi kok ijek butuh makhluk sing ini ra akal rupane kangkung, sayur, iwak lele. Nah ramangan yo lemes. Tenan. Akhirnya nyakseni dhaifku tenan. Bareng nyakseni dhaif ya wis akhire lah haula wala quwata napa illa. Tapi apa dewa-dewa no pakanan yo raiso nyatane malaikat ramangan yo urip akhirnya eling Allah iku kuat gawe makhluk urip selawase tanpa mangan koyok malaikat ana wong jarene mlete butuh pakanan akhirnya berkecamuk ya wis wis pancen des inna wa ala kulli syai'in qadir dunya wis ora ana sing kuat sing kuat namung Allah subhanahu wa ta'ala saya pernah ngalami satu kasus itu yang ngoten kalau kiamat itu mohal gara-gara angel nangek nawong kok kubur gara-gara angel coro kulo podo-podo jadi pangeran kangelan saiki ngurusi wong mulai Nabi Adam nganti saiki karpe macem-macem. Cek doyan sego kabeh. Lho kalau urusan angel Podo-podo wong kafir no angel tangi songo kuber, angel ngurusi wong sak ini gitu. Cek doyan mangan kabeh iku pangeran kudu nyediakno dino beras piro. Banyu piro. Urung kakean polah kabeh. Urung nyebaro SMS sak donya. Mulai wong selingkuh, wong pacaran sampai wong utang dituruti kabeh mbek pangeran. Artinya ngelola yang sekarang saja menusolah ya tahta kudrotihim. Tidak dalam nopo kudrotihim. Paham sih kalau maksudnya? Artinya wong nak darani kiamat ku mohal, mergo koyo ora kebayang ning akal, yang ngurusi wong sak dunya saiki ya orang kebayang. Ya. Makanya saya pernah berdebat sama orang orientalis, sama orang setengah PKI. Pak Bapak menurut saya orang jadi lemah, jadi orang lagi itu mohal. Nak cara aku, gen dari Nabi Adam satu. Menurut Anda manusia semua dari berapa gen? Dari satu orang, yaitu Adam. Lu mau hal coba memecah gen mulai Nabi Adam jadi miliaran orang dan semuanya jadi gen yang sempurna. Misalnya kayak Ruhin ya ono jantungnya, ono paru-parunya, terus gen zaman Nabi Adam tingkat kepadatannya itu piro. Ukurannya es nano, tapi buatan senti tapi menopo nano. Loh jangan saya pikir, gen Nabi Adam sih tok ketika ada mobil Habil, lah Buddha, Iklima sempurna. Dia anak neh yo. Misalnya kata Ruhin, anak Ruhin, walu ya. Mbok loro dene. Jadi ono sing carane ngrasakno wong loro rasa usah zina carane pegat rabinah Nah iku ruhen yo madhabe. Dadi ora usah wayah tapi ora rasane apa? Wong loro. Tapi aja telu kan kok tambah repot kan. Ndak sampean saiki pikir, gen satu dari Nabi Adam terus turun ning anake. Ketika ning anake jadi gen yang sempurna. Orang kok sangka Nabi Adam mripate loro tuh anak karek sitok. Engko tok butuh entek Loh, harusnya kalau berkurang kan ketika dibagi itu menjadi game yang tetap nopo sampai saiki artinya gini jaga habitat manusia populasi manusia mulai Nabi Adam nganti saiki ku yo angel jutaan tahun jogo artinya bayang no angel podo angel e. toh Allah membuktikan bisa Mulane kula rata-rata ulama nek ditakoki pangeran, kowe mati mbek urip seneng di, Seneng urip. Perkarane nyekseni ayate jenengan. Mulane ana ulama takoki ape ya, mati nangis. Kowe jenengan ulama ape mati kok nangis? Aku ora nangisi pe mati ku ora. Aku nek ijek urip ijek melek iku nyekseni ayat-ayate pangeran. Aku atiku nek mati terus mau turu ngono wae akhirnya ambil Allah dijamin orang kayak wali nak mati tetep iso dulu ayat-ayat cek iso keluyuran malah nih kasih wali mati iso keluyuran perkara nih udah nih mau jalur aneh kulo nak mati gusti amur nganti turu mau buatan roh ayat-ayatnya ayat malah nih masyur saya dinali ngendikan sing dikutip semua ulama seluruh dunia fawawah ma yasurruni an amuta tiflan Aku rasa seneng umpama mati cilik faud halal jannah. Terus aku dilebokno swarga. Kena apa ali? Aku agak roh nyekseni variasi kudroe pengira. Jadi kamane aku gak seneng mati cilik. Senajan to mlebu swarga berarti aku gak roh variasi kudrohe pengiran. Aku seneng urip nganti tua roh variasi ayat-ayate Allah disebut ayat apa ya zalul amru bainahunna ta'alamu Anna annallaha ala kulli syai'in qadir wa anna wa qataha ta bi kulli shay'in ilma jadi urip digawe variasi macam-macam ini ben kowe roh nak Allah wala kulli shay'in ana anake presiden jadi tersangka mau anake wong tersangka tersangka ada di presiden saya pernah ditemuin seorang guru besar seorang pejabat dia ini nangis kodok kulon Pak Bahak, saya ini anaknya petani utun, tapi saya ini sekarang rektor. Tapi di kota sekedar jadikan anak ndak mabuk itu sudah seneng. Nah, itu tontonannya pangeran tak omongin lah itu kelebihan ulama tahu itu, itu tontonannya pangeran. Kan naif ya kita bilang bapak kita ini utun tapi iso dadekno kita rektor atau dosen. Tapi setelah kita dosen, anak anak narkoba wis bagus. Prestasi. Lah saya sing darani pinter kuwi sapa? Sing dadekno wong pinter sing dadekno wong narkoba? Makanya presiden tuh pinter bapak eh. Karena bapaknya sudah dadekno ini presiden, presiden dadekno anak era tersangka wes mut-mutan pun. Mulane riyen Mbah Zubair, bapake Mbah Mun, abe Mbah Mun Mbah sering cerita. Berkali-kali anak kula oleh guru-guru kula. Wono kiai alim alamah, alim tenan, maca kitab geledek. Pikirannya santri sak podok, apa meneh abai. Walhasil suatu saat itu lalu aku nguyoh ngarep musola. <laughs> nah jaga bisa kena ditawil mungkin jaga nguyoh nguyoh kotor-kotor di depan umum. Ditawil jaga di urusan aurat, orang ditawil bapaknya. yeah. Kiai ini. Padahal mereka sudah dipikiran bapaknya mesti weno nopo. Ngalim. Walhasil santri akhirnya rakwat matur kia ini. Ya saya pada <laughs> tangkep. <laughs> Tapi nyuwun saya pun, Apa itu? Tapi nyuwun saya pun pada tangkep. Terus rapopo tentang tak apa? udah Ulian kalau nu yakin, ayo nah yakin nak bapak jenengan lu alim di bang jenengan. Tapi kok bapak jenengan nguyoh tenggene nopo? <laughs> Pikir musola. Mau lu kotor-kotor ngarepi tiang kata. Oh, racun bapakku tetep alim. Bukti ini sudah cek no alim aku. sudah <laughs> aku baku. Tapi terakhir kurbannya baik. Oh, racun aku tetap alim. Mereka dadi no aku. Alim ah, <laughs> sing bodoh iku bagus. Lari kados kula niku susah. Lari wong sing alim iku kudu susah karena kadang kita ini diciptakno ngalim oleh bapak sing awam. Tapi kesawis alim. Lho aku ra yakin lho Ruhin niku mondok lho, tau juara pidato niku mondok. Sampai dadi anak-anake juara. Ora gampang. Saya tapi aku rapopo cara pangeran. Jadi bukti do ife so, Maksudnya balik dan kue roh nak menu so aku. Doi, ono majikan suka di buruh akeh. Lu anak esok ben jadi buruwe mantan buruwe mantan majikan. Ono rojo meluwete. Anak rojo ini rondo, ini wong diso diso. Jubile jadi ini jadi selir. Suatu saat diangkat jadi permaisuri. Anak esok ben jadi rojo. Akhirnya kita jadi tukang kudeta kan sing kecundang-kecundang. terus pangeran angge wala-wali ngoten. Sing roh sopong ramal malah di dunya. mana gue mun pemanasan jadi wong alim kayak wong awam bojo kula sering tak Sirine nopo lagi, Gusti anak lu ngomba kok wong awam. yo iya, sirine nak ceblok ben gak lara iku aku tak omong. Nak ceblok ben gak apa. Nah aku mulio neng dindi dicucuk wong hormat ben nak jatuh kelaranan biasa-biasa. Difaham ya, jadi kalau suwon lewat ngaji niki, kalau suwon kalimat-kalimat sing saking ulama saking poro yang- tiang bener udah dipandu panduan jenengan sowan yang Allah Subhanahu wa taala. ini saya ini tenan. Enggak ada wali yang diangkat wali kecuali punya kalimat sing dikenang pangeran, sing dadekno ndekne wali. Itu di luar ibadahnya tuh yang paling dikenang tuh malah kalimatnya. Kados Abu Yazid Al Bustami itu pertama kasuf tuh dia karena punya kata-katanya tuh. Niki rungok nonton nih. Abu Yazid nak wiridan buatan tuh jenengan di astagfirullah akbar buatan wiridan pertamanya. Gusti. Nak pulau senang jenengan itu wajar, jenengan itu suge, suge ngekei duit, iriski, nggak ngekei fasilitas. Jadi pulau seneng jenengan itu gak wajar. Sehingga wajar jenengan seneng pulau, nggak butuh kok seneng. Jenengan itu butuh pulau, tanpa pulau ya pangeran. Wong jenengan butuh pulau, kok ngekei iriski pulau, aneh. Lho nggih to majikan ngekek dhuwit buruh mergo dipekerjakan. Saiki kowe moro Jakarta ketemu wong ra kenal ngekek kowe dhuwit sak miliar. Ora usah sak miliar, 200.000 aneh kan. Ndak punya kepentingan, dia ada butuh kamu ngekeki dhuwit kowe. 200.000 wis pek cung. Wong kok apike ngono, ndak punya kepentingan kok memberi. Lah Allah itu gak butuh kita, tanpa kita pun sudah Tuhan. Tapi ngekei. Sehingga akhirnya kita untuk duit sewu ya seneng untuk mangan sapi yang seneng kita ini tidak berhak mendapat itu apa mana saya ngeke yang tidak butuh akhirnya si hari-hari Abu Yazid itu buat duit duit si sido ya seneng ya Allah jinan rabu toh kulo kok ngeke iku kula niku aneh baru kayu diangkat dari wali papan atas sapa saya kenal Abu Yazid nopo al itu mereka kata kulo bareng jadi ya sentenan be mbek pangeran Wong pangeran aku maringnya aku ya alim jadi ya murid rukin mah tak kongkon ya nurut Wah, kan luar biasa. Gue barang yang ngono kan. Aku ya tau ning salon kok keriting. Wah. <laughs> ya pikir terus seterusnya. Wah itu kan tidak gampang. Jadi aku ya cita wiridan ya Allah. Kulo seneng jenengan itu wajar. Perkara ini kulo butuh jenengan. Lu jenengan rabu butuh kulo kok seneng. Lu wajar toh kayak kita demi untuk gaji kan buruh tenan yang wong demi selamat songko mati sujud-sujud tenan nih wong sing ambil mata ini wajar kan kita sujud nih pangeran yang memberi kehidupan ya, tapi nak pangeran kayak ya alasannya opo ngurap butuh mergo saking rohmane tapi baru kayak logika yang dibangun Abu Yazid Al Bustami, uang saat dunia sing derek toreko Bustami ya sadar tenan betapa rohmane Allah. lagi ya baru kayak kalimat, ya baru kayak nopo kalimat. Dan ini kalau wajah guys, nopo beberapa kesaktiannya kalimat. Nah ini kula waca ya. Dawe ulama-ulama as-sama'u ta ing kebenaran. As-sama'u utai ngrungokno kebenaran to asima'u sami Baik ya Indonesia separunan, semua itu sama ya wah semua itu simak gitu apa? Oke, kebo podo-podo populer ya, master fa'alun tau apa fi'a fi'alun. Asama'u teng ngrungokno kebenaran iku safaronu padha karo perjalanan ilal haki menuju kebenaran. Mulane jenengan kudu sering rungokno kebenaran. Mergo kebenaran kalau didengar itu pasti sama saja perjalanan menuju barang hak. Rungokno nggih dadi kebenaran itu marai perjalanan ilal hak. Wa rasulun nan dadi rasul dadi utusan nal haqi sange Allah sing hak. Nah saiki wong jarang krungu kebenaran ya repot. Ya contoh paling gampang ngeten tadi kula nyuwun sewu ndak niat nyinggung. Ya berapa orang yang zina, berapa orang sing pacaran, mesti gara-gara kalimat sing menyesatkan. Misalnya mahasiswa pacaran, wong jenenge canem tetep pacaran, hasil mahasiswa ya wis pacaran. Jadi sing di pacar malah izin. Gara-gara panduan kalimat ini kan semua orang trennya mahasiswa itu kudu nopo pacaran. Wong ning dunia pisan raro konser ketinggalan ga, gaul. Semua maksiat juga dipandu oleh kalimat. Begitu juga semua toat. Ning donya pisan yang maksiat, pas maksiat sambil berdek. Waduh. Apa wong nek agama kok ate pikirane orang ngono kabeh. Waduh pas maksiat mati. Waduh. Ya kalimat. Jadi sing taat ya pandu kalimat, sing maksiat ya pandu nama Kalimat. Mulane hati-hati milih kalimat mas. Jadi hati-hati milih nama Kalimat. Niki bakas kebenaran nonge. nggih. Asama'u ting ngrungokno kebenaran sing hak utawa ngrungokno barang hak ku safarun padha karo perjalanan ilah haqi maring barang hak. Wa rasulun nanya dadi utusan, dadi utusan nal haqi saking barang hak. Saking Allah sing hak. Wa wal tawi ul hak Iku lato iful haqi, iku dadi barang aluse barang hak. Wa zawa idulan dadi bonuse barang hak. Krungu barang hak terus tertanam iku dadekno luar biasa, dadekno kue tambah-tambah dadi barang hak, tambah-tambah dadi hak. Wa fawaidul ghaibi lan dadi faedai, dadi hasile ngerti alam ghaib wa mawaridu lan dadi nggon liwate barang ghaib wa bawadil fathi lan dadi kawitan-kawitane kefutuh kawitane roh alam gaib atau kefutuh para pangeran wa awaidu lan bonuse fathu bonus to paringan lebih nak wong Arab darani aidah cara bahasa Indonesia bonus wa ma'anil kasfi lan dadi maknane mukasafa wa bisyaratuhu lan dadi bisyarah jadi bebungai barang hak. Ya wau kados kula wau nyontokno nggih. Ora ana wong sing yakin Isa juga pangeran kecuali lewat kalimat-kalimat sing dilontarno para ulama. Nggih, sing dilontarno para napa? Ulama. Wis barokah, ya. wis barokah kalimat itu terus memandu kita duwe tauhid ila yaumil iya. kiamah. Lan disebut apa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Jadi Ibrahim sukses, Ibrahim Khalilur Rahman sukses ana kalimat tauhid, kalimat sing abadi ila yaumil kiamah. Ini barokah dijelaskan niku eh, barokah napa? Dijelaskan. Fahuwa lil arwahi, fahuwa mongkau tai sama ul hak, rumahno barang hak lil arwahi maring piro piro roh lil arwahi maring piro piro roh iku kutuha iku dadi kekuatane arwah walil asbahi lan maring fisik atau jasad hodauha iku dadi panganane dadi panganane asbah jadi barang hak itu luar biasa iso mandu kita yang jadi semangat Oke, jadi semangat walil kulu bilang ngurung barang hak itu jadi neng ati kaya utawi dadi uripe e eh, wa huwa lil qulub hayatuha dadi uripe kulub dadi uripe kulub misalnya ngeten nggih niki kula contohno nggih kula contohno tenan nggih Sayyidina Ali nate dawuh lauku syifal ghata tu yaqinan somben so, nak ning kiamat telah dari Sayyidina Ali niki rada mlete jan dawuh wali-wali mesti ana ini. somben ning kiamat telah iku imanku gak tambah Mbok soben aku wis muka safa, goto wis dibuka, soben imanku buat napa tam, tambah. Mulane Syaikh Qadir Jilani ngendikan aku iku aumu mending sekian segoro termasuk wabah Jibril. Nah, jari Abdul Hasan Asadali ini tak wari ngaji wali, sekali-kali ngaji wali. Jari Abdul, jari Abdul Hasan Asadali, anak aumu visapati abkhurin termasuk nyebut wabah Jibril, wa Mikael, wa Israfil. Aku wis tahu ning ngelangi ini segara Jibril, Mikael, Israfil. Lalu itu para surrohu, para surrohu kalimatihi, para ahli sarahnya itu menjelaskan jelas. Misalnya begini, malaikat Jibril itu di langit tahu hamparan aras, tahu hamparan alam samawi dari Zabarjat, dari Yakut, dari macam-macam. Terus akhirnya malaikat Jibril Israfil paling menyimpulkan apa? Betapa kuasanya Allah bikin sekian hamparan Zabarjat, bikin sekian hamparan Yakut hambaran emas mutiara nih gone aras nih gone alam langit. Jare wong sening bumi kados Sayyidina Ali. Oh, kerung roh nyamuk. Nyamuk iku cuwili, dia meteng. Iku anake sepiro? anak itu yo organ tubuh, yo sepiro? dia diurat, dia dialat kelamin. Iku sepiro? enggak kira-kira jebrek gede-gede iya iku yo angel gawe Paham nggih? Jadi gua mangane nak cocokan kekuasaannya Allah sitok ceruk cerita alam langit Zabarjat Yakut, sitok cerita nya nyamuk. Lah pas cocokan podo-podo nih anak wah ala kulisain. Kau tim lain dari sitina Ali, darah podo wae. kesimpulan nih darah muni anak wah aku disain oh bilang jadi sini Ali kak aku mati lah imanku mau tambah darah bodoh <laughs> ya tapi uang udah salah paham nih mak mulanya si Ali dianggap sayyidu ahli torikoh mulanya orang torikoh kecuali sana tidak simpen Sidina Ali perkara ini pertama sing dawuh besar-besaran gitu di sinten Sidina Ali Ya tenan kira-kira mau kowe kenal malaikat Jibril Mikail cerita alam langit udah sat ngene ngene ngene ngene. Terus Jibril mbok dudono iki lo alam bumi. Nyamuk ya selingkuh ya rabi. Cilik terus alat kelaminnya sepiro. Lah alat kelaminnya ya dia urat. Terus urate borongan Borongane sepiro. Kok dia anak? Anake ini jero itu ya dua urat. Urate anake. Sepiro. Ya dia organ tubuh, ya ada penyakitnya, Terus kuman kumane sepiro. Bakteri nih. Ya gue disebut inna wuha la yastahi ayat riba masalah ma baudotan fama. Ah? Mulane kados kula niku mulai niru-niru. Mulane kula ape mati barang yo kira-kira cara cocokan wah padha wae tangan-tangan. Mulane Masyur Abdul Hasan Asadali ketiga ngendikan niku darah darani kesane sombong tapi padha-padha makrifat tuh ndak sombong tuh normal. Walakot kuntu a'umu fi bahri Jibril wa Mikael wais Rafil aku wis ngelangi ning segarane Jibril Mikael. Perkara dia pede. Allah Jibril ilmu klimake darah nabu ala kau tir Aku ya nabu ala kulise podo ilmu ilmune napa. <laughs> Tapi nasi ngomong gue ora pantes masalahnya <laughs> Mau ikut tok masalahnya kan swasta-swasta amatir kentri nak ngomong ngono kan terus koyo Tapi nak kulo meskipun paham gitu Artinya paham, paham nih Kulo kan buatan amatir banget loh, gitu. terus paham, maksudnya nih gue paham. Jadi Kenapa wali-wali sering ngendikan aku wis aumu aumu nopo ngelah ngelangi ngelangi ning Bakri Jibril wa kiro kira mau umpama cocokan iku padha. Iku mau gawe nyamuk ku rakalah nunjuk nunjukno kudrate Allah dibanding gawe alam malakut. Mergo mau cocokan, umpamane nak Sayyidina Ali nyontokno SBY presiden iso seneng Gus Dur seneng. Wah aku deh contoh api ratau di dua urip uripe ratau seneng tapi guyon terus rugen. Wah apa? Wah iku aneh. Karir radue jabatan radue tabungan radue iso gue guyu anter. Wah itu angel gawe deh Lu lu <laughs> angel gawene. Paham? Jadi gawe rugen SBY angel di. Angel rugen. mereka nak wong jabat di dua guyu wajar seneng wajar. Ora duwe popo kok seneng. Wah, itu desain sarangnya khusus. <laughs> khusus. Ora gampang. Lah ya itu tetap mau nak ketemu ya kan ya nak ketemu malaikat Jibril. Ya Jibril ternyata kesimpulan kita sama. Tapi orang kalimat yang menyesatkan di SD saya di beberapa SD itu ono guru rotok sarap itu ujian nasional itu agak dibongkak agak dibuka dibocorkan ketika ditegur itu aku alasan ini lagi legus. itu nyata ya disalahkan kan ujian nasional kan nggak boleh dibuka gara-gara dua dibuka itu dipandu kalimatnya dia yang yang agak menyesatkan tapi udah ditiru oh ujian yang alam kubur ya, dibuka abek kanjeng nabi gitu ujian <laughs> kepala sekolah jadi pidato nih. kue kue Islam tau ora? ujian yang alam kubur dibuka kajeng Nabi, maru buka pertanyaannya dibuka. itu <laughs> Wah, ya rusak. Tak kalimatnya ya rusak. Tapi aja tiru. Dan ini kesuangan kulo njuk pembenaran. Ra lagi sebab. waduh. Jadi buka ujian alasannya Mau ujian nih malaikat mungkar nakir ya, bu. Dibuka iki terima ujian. Nasional ya. Wah, mata no wong. Tapi kalimat ngono ku wong cocok lewe eling, mandi lho. Jadi diam-diam guru-guru saya magar wakai. Wah, malah bahayane kalimat ini balik-balik. Jadi kalimat itu mesti ngandung kesaktian. Nah, mulane kena di kalimat hak iku latih terus nganti ketemu Allah. Melani kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha insya allah taala minal alamin. Bahkan kita mati we sangune apa? Kalimat la ilaha illallah tuh haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Nah, temu mriki webian apa alaiha? Wa alaiha iki. Oh, nek iya. nang daerah kula ana sing maca webian ana sing alaiha mbok ora sak alihah nahya ini selain apa tuh hakin alihah nahya wa alihah namut wa nubat insya allah taala minal amin alamin aja geman kita dua warisan kalimatul batil mergo kalimat batil yo mandu maksiat kabeh wong maksiat itu alasane jenenge wong Darah jenenge wong yang ini bareng, jenenge mahasiswa itu pacaran bareng, jenenge dagang itu kudu bodoni bareng, nah orang orang melaku Kalimat itu saya sing lafadzno di situ tapi saya ngomong sak bodoni sak dunia itu alasane jadi kalimat batil ya mandu, kalimat hak ya mandu. Jadi saya kira melane Dewi imam niki kalimat ini mandu sing no ruhe kulub. Ya kalimat hak sing mandu dados uripe napa ah ati walil kulub hayat. Mulane kula niku buatan buatan kepengen. Gitu. Dadi malaikat lah kula ora sadar. Kena opo menuso iku imane kaya malaikat. Sekali dia benar itu ndak kalah hebatnya. Lha sampean saya pikir, misalnya pangeran gawe Jibril gawe malaikat ora mangan urip ya ana yaene iku ya butuh kudroh sing luar biasa. Lah kita digawe butuh trombosit, butuh darah sing sangka kangkung, sangka tanaman. Iku oleh ngelola butuh teknologi sing luar jadi kira-kira cara si Dinali ketemu malaikat Jibril masa mengkontak tuh apa sing aneh? Lah aku lara aneh. Mau ngelola sangka nabati, jadi trombosit, jadi macam-macam yo. Butuh teknologi, butuh sains sing luar yang terima kangkung terima makanan disulap pangeran jadi gizi jadi darah jadi energi Wono perang keos, macam-macam. Tanpa instruksi songlo lagi, jadi taik, jadi darah. Jadi mau mau cocokan wali bumi be wali langit kok nih. odo, Ya kesimpulan nih, nabu ala kuli syai'in kote. Lagi rasa mikir wis muni ngono wae pokoknya seben, inna ala kuli syai'in kote. ngono. Kok sama napa? Sama. Kalau nih gue di ono guru suan rumah aku perkara apa boleh diadili dari Langgil deh Gus. Soale malaikat mungkar di nah, dibodoro kajing Nabi. <laughs> kajing Nabi dikowo-kowo. ya soal marbuka man Nabi juga dibodoro kajing Nabi mulai saya ini Iki terima ujian. deh Wah, ya repot. <laughs> Serepot ngono wong kok adu-adu. Tapi kalau namun cerita betapa kalimat itu mesti itu mancep Si cocok wae ya mikir. Hebatnya kalimat kan si cocok wae. Jangan-jangan iya kan. <laughs> Repot. Sing ra cocok wae mikir. repot repot eh, tapi awak sih sinau kalimat hakin apa kalimat hakin alihana ya wa alihana mut wa alihana Insya Allah taala. Nah, lain cara mikir gak gambel ya. Misalnya sampean tangi kok kubur bayang angel yang ngoten. Jenengan keng menuso menuso menuso terus tak Nabi Adam. Nabi Adam materi ini songko tanah. Lah nak tanah jadi menuso itu wajar. Wong Adam ya songko tanah. Lah sebenarnya kita sudah di tanah jadi menuso nah ya wajar karena dari materi yang sama. Sesuai kan kulino, sesuai kulino, kulino, ya kulino. Nah, iku cek raiso bantah ngeten nafsu nih. Adam kita digawe iku minal Adam sangka ora ana. Ora ana dadi ana luwe angel kan sangka nihil sangka nol tanpa materi ana. Apa meneh saiki wis ana materi nih. Mau rekonstruksi ulang. Mesti ini luwe nopo gam gampang. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Jadi Allah sing ngawiti gawe sangka ora ana langit bumi rano digawe dadi ono. Pemene nek wis ono dikembalikan kan lebih napa mu mudah. Iku ya jenenge kalimat. Nggih ya jenenge napa? Kalimat. Jadi kalimat itu akan mandu kita kalimat itu hakin alihah nahya wa alaiha namut wa nubas, insya Allah taala minal aminin. Walil asrori lan kalimah maring rahasia-rahasiane ati bakauha. Ewa huwa lil asror bakauha. Iku jadi abadine asror. Fato ifatur mongko te ana kelompok wali iku asma'aha iku maringi pidanget ha ing taifah sapa al haqq Allah taala bisyahidi tanzihi kelawan kesaksian nak Allah iku bersih sangka nyerupani makhluke. Dadi ana kelompok iku mok wiridane muni subhanallah subhanallah pokoke Allah ora bakal serupa mbek makhluke. Wa taifatun sing sekelompok iku asmaha iku maringi midanget sapa Allah ha ing taifah bina dirububiyati kelawan sifat kepengeranane Allah. Wa taifatun des kelompok iku asma'aha iku ngrungokno sapa wa ing taifah bina rahmati kelawan muk krunga-krungu rahmati Allah, nyifati rahmati Allah. Wa taifatun des kelompok liya iku asma'aha ngrungokno sapa Allah ing taifah biwasil kudrati muk nyifati kudrate Allah. Jadi Allah gawe wong sugih, cek kuasane Allah. Ana wong kok duwe 200 triliun. Kalau nanti teng TV TV lu, sing bos-bos dunia, orang wong ada di 200 triliun. ini yang nunjukno nana awak kuasa kan. uang kok dhewe kira ben 200 nggo cara rugen mana kau Tapi uang itu orang rugen, Uang kok ucek urip yo. Wah, padha. Dadi darah ini padha ini kekuasaane Allah. rapi so bayang bayangno kan. Sing sitok bayang wong kok di dhuwit sakmono kan mohal. Sing ngono bayang kok ijek urip yo ngono. bodoh wae Tapi intinya kan akhirnya nyifati nabuha ala kulli oke. Fakoma mongko jumeneng lahum kedhe ngake akeh sapa al-haqqu sapa wa ta'ala musmi'an haridat sing rungokno. Wasami ngekei napa rungu wasami'an nandat sing rungokno. Fasama mongko te ngrungu barang haku hatkul askari ku mulai buka tutup wa kasful asrori lan buka pira-pira barang rahasia. Wa barqatun lan jumleret lamaat kang jumleret apa barqah. Wa samsun lan srengenge tolaat kang meletek opo samsun mana bar ngaji iki kudu dadi wali. Sanggup iki daftar nggih proposal gitu. Nah, buat ditompo ora tapi kan lumayan wis ora carane. Wis daftar sih ya. Engko engko diregistrasi berarti. Nah, mari daftar wali kok daftar ning gone gawe paspor ngoten niku. Kudu ana surat kelakuan apa? Baik. Lah iku sing urip sing berhak nanda tangani wali-wali sing di Naruhin yo tanda tangan aku urung tak gawe. Kan. <laughs> Dadi daftar ku ana surat Napa tanda napa? Kelakuan baik. Nah, iku malah mulane butuh mursyid tak berkorong gue melesensi nopo Surat nopo Kelakuan baik. Tapi nak wali-wali sing papan atas nih sing ora apik wae iso diapikno gara-gara saking Riru no sahabat nuwa kali pol mati. Kuwabe sahabat nyekseni elek. Wah elek kabeh Abu Bakar tok darani apik. Gara-gara Abu Bakar pikirannya sederhana. Gusti kula nu biasa darani ana wong liya elek. Dadi menene mrene apik. <laughs> Saking sopannya Abu Bakar ora biasa darani wong liya elek ora biasa deh. Dadi kuwabe darani elek kuwabe malaikat sepakat ingin rokok, mergo secara konsensus secara pemilihan kalah kabeh darani elek. Bareng malaikat sepakat nglebokno rokok, Allah ngendikan ojo. Tapi semua sahabat kecuali Abu Bakar saya elek, berarti menang mayoritas dari malaikat. Jari <laughs> pangeran, ora oh, aku iku izin bagi Abu Bakar. Senajan to sitok iku Abu Bakar. Mergo Abu Bakar iku ora kulino mulai wong iku Jadi <laughs> wong sing isinan ngene iku iku kekasihku. Ora bono keluarga, mergo kesaksiannya Abu Bakar. <laughs> Lah repote sih, nah, aku jenis sahabat mayoritas itu biasa darah mau ngelak itu. Jadi rada angel jalur lisensi aku <laughs> rada angel. Cara Abu Bakar cek sugeng gampang ya. Dia surat kelakuan apa? Baik. Perkara ini dia lihat darah nunggu apa? Elek. Tapi Abu Bakar sekapudut masalahnya. Dong, cuma daftar daftar mesti takut takokannya pertama prosedur standar surat apa? Kelakuan baik. Nah paspor gampang, yuk polisi cukup. Wasamul arwahu te ngrungokno pira-pira arwah bistimail kulub sebab ngrungokno ne ati ala bisatil qurbi ing atase bangete parek bisa idul huduri kelan ini hadiri Allah min wiri nafasin kelan tanpa kepentingan pemikiri nafsin kelan tanpa awa. awakan takunu kang napa nafsun hunaka ing dalam kono-kono panggonan satara mengko ningali sirahum ing para wong apik stoifah wau fisama ing dalam ngrungokno hak walihina iku bingung kabeh huyaro terbingung Romiki natur mandeng kabeh Usaro tur kare tersandra kabeh khosiina kali khusuk kabeh sukara tur mabuk kabeh. Maksudnya mabuk kebenaran orang mabuk ngefly ini mboten. Walam, nah ini yang penting ya. Ini daftar pertama ilmu niki. Walam yang ngerti ya siro. Anam wa satu wa taala kholako gawe sopo Allah minuri bahaihi sangking nur kebesarannya Allah bahak. Ini maknanya jumlah rote sinar nur. Nur sing nemen padangi jenenge bahak Allah min nuri ba'i sanging nur padangi Allah sabina ing pul, sabina alfa malakin gawe pitung ewu malaikat minal malaikatin mukorobin. Jadi malaikat mukorobin itu sangka nuri Allah digawe pinten ewu. Wa aku mahum lan jumenengna sapa Allah ing malaikat muqarrabin benal arsi antarane aras wal kursi lan kursi. Fi hadratil unsi ing dalem bangete asik be Allah. Unsun maknane anis, anis itu seneng, seneng be pangeran. Mana kata jenenge Anis kata Habib Anis, Anis, Anis mana nopo Uripe wasik mbek pangeran jenenge nopo Anis. Mana kata tiang-tiang alim jenenge sinten? Anis, Anis kata Anis itu asik, asik mbek pangeran. Ojo koyo kowe asik mbek dhuwit. Libasuhum te pakaiane para malaikat asuful akhdar. Iku suf. Napa mana mriki? Katun atau suf napa? kapuk sing nopo biru akhdar boy biru boy coba wae kula biru biru mbek ijo ora bedane wae bangsa niku lah Wa wujuhum te wajahe para malaikat kal komari kodin rembulan lailatul badri. fakomu mongko jumeneng sepo malaikat faqalu mutawajidina haling rasa asik kabeh. Wajdunu asik. Walihina terbingung kabeh khoyaro. jadi seneng saking kan wong susah banget yo ya bingung, seneng banget yo. Ya. Misalnya Rukin saya kaya duit satu juta, engkau terus bingung. temen-temen terus mati. Ya aku. <laughs> Mulane ora usah mau ngono mati malah. Rintan kata tuh tiang tuh SDSD langsung nopo mati. Mana yang biasa untuk wong elek, rontok wong ayu langsung mati. <laughs> Jadi pengiran wis pinter, kena apa biasa kan untuk uang rapati ayu, untuk wong ayu apa mati gitu. Pakai terus mati. nah jadi senang banget yo ya bingung bingung banget ya bingung nah manusia nggak tahu seneng banget ya sukaro bingung banget sukaro khosina kali khusus kafe sukaro terus terkali mabuk kafe lho wa nasa sa sukaro wa mahum sukaro nali mulai digawe sapa kafe muhar wilina kali melayu banter kabeh muhar wilina Oke mumpung kula eling dadi kula ngaji insyaallah saniki sing ngaji Februari niku tanggal ya pokoknya tanggal selikur nomor 22 pokoknya Niki ngaji kodok Niku parum niku kacau tangklet kula. Kok gundul, napa tak halus. Kula niku badhe geng Israel geng Palestina niku kan gundul. Jare parum napa tak halus. Oh tak halus kok pengaruh Israel. Mergi nak teng Masjid Aqsa niku visane derek napa? No Israel. Kalau ya ditakoi ibu bojo kula, kalau teko niku gudul. Kus kok gudul alasannya apa? Lah ya tak tahal lah pokok pengaruh Israel. <laughs> Jadi ya tapi ora wajib ya Kau pengen mau. Nah, berhubung ditakoi tak jawab menten mesti. Muhar Nah hale melayu banter kabeh min ruknil arsi sangking cagai aras ila ruknil kursi maring cagai kursi. Mulane kafe wali-wali nanti ngipi nyekeli aras. Mergi tiang-tiang saya, niku ciri utama jeng benteng alam malaku itu nyekeli aras. Dia nyekeli sakane aras. Mulane teng hati-hati sahih ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tangi samping kuburan niku waroa itu Musa akhidun bikoa imil arsi waduh jadi Nabi batu tangi batu niku sewan Allah teng aras nggih Nah, kaji Nabi kan nyekeli aras, nopo soko aras yang lain. Ngerti Nabi Musa yang pojok, mana ngerti kan Nabi? Aku raro, Musa be aku bodi sendiri. Karena foto-foto nyekel nopo aras. Nah, tiang-tiang saya ini ku tes tesane. Jadi wali tau ora. Jadi antar wali ku ngerti perkarane nanti do kepanggil pas dolanan teng nopo aras. Lah wali ora roh kecuali wali. Mulane sampean tak perlu roh. Iso sampean wali tapi ora ono nopo roh. <laughs> Lho nak nakale sing roh akeh maksudnya tapi kan. Nah yo nak kamu sing roh kan akeh nak waline. Ora roh. Nah, iku penake kan ngono urip. Aja geman ngenyek aku iso aku wali ke roh. Kalau di konco mondok itu 10 tahun, itu goblok kira karuan. Ditakoki hukum ya tau roh, nak musyawarah yang menengah. Tapi dia nunggu jenenge mondok itu tetap pinter. Aku mau kok Gus nak ditakoki jawab aku wis ngetokno barokai ilmu siron kurang ajar kurang ajar jadi dia jadi meraktekno ilmu sing nopo rahasia rahasia lah takoki ora tau jawab parah wani saiki dadi kiai ngertakoki hukum akal sithik nelpon aku Gus ini jawabannya piye? Dia ini jawab nak jari Gus Bang ini. Tahu anu santri kurang ajar kok orang cara jenengan. Iki tawadu iki. <laughs> padahal ini goblok tenan. <laughs> Ah, patah dong. Sampai saya ini terkenal ini kita waduh, tapi tak bongkar tolong, mentolo. <laughs> Wadah diobloke raka rumun. Tiap takut, tapi yang kayak mungkin ya ono kayak juga, tetap jadi dia ingat saya nih nah, Takut yang LCD nelfon gue, Tapi ini saya, dia nganggep hae salam template itu separuh hae kula gara-gara Kawan kulo nak salam temen aku kata-kata. Royalti Gus. <laughs> Ah kira ngajar. Wah takut yang ngasih dia orang iso nelpon. Jare aku nih ya iso, jawab kok Gus Pak iso tapi jogo riak. Ate dong. Payah. Jadi suwe-suwe gue ngono wali gue rano sing ngero. Soale aku wali kowe. Eh. Wes penak. Mulane agama iku penak lho nggih. Sedekah alaniyah yo apik ben ditiru wong. Lah ana wong medhit iso wae sedekah siri. Lah yo ya repot to. Akhire wong medhit-medhit didali iso wae aku sedekah kowe ora roh. Wah, yo ya repot enak sing ora tau salat qobliyah badiah iso wae salat bengi ra ono wong. Saiki mulane suudzon ku elek-eleke suudzon. Perkara iso wae wong sing tukang sedekah ora ono wong. Lah tapi padha wae iso wae kowe nakal ora wong ro. <laughs> Tapi wali-wali sing papan atas sing pasti kenal ya. Karena pernah ketemu podo-podo tawaf teng aras. Muharwili namin ruknil arsi ila ruknil kursi lima krono perkara lah gue saiki ngerasa tau ketemu to ora ngono ae <laughs> gak usah gak usah sombong-sombongan tau ketemu to ora lima maring perkara bihim kang ana ing dalem para taifah min syiddatil walahi sanging bangete bingung Jadi suan wali-wali itu kuwacu. Suan pengiran itu aras itu malah tengok-tengok. Ngalor ngidul, ngalor ngidul. saking bingung. <laughs> Jadi wali kok apa? Bingung. Jadi saking paniknya suan pengiran mlebu metu. Kok aras? Barang marake pera di moro kursi, balik nang aras. Lima bihim min siddatil walah walau saking bumi. Fahum mongkote poro aulia auliya kabeh oh, sufiyatu ahli sama iku dadi wong sufine ahli langit. Fa Israfil mongko te malaikat Israfil kok humi ketuane. Kok itu sing mimpin sing ngatur. Wa mursiduhum lan dadi pemandune. Mursid itu pemandu. Wa Jibril tapi malaikat Jibril ro isuhum iku dadi ketuane. Jadi teng mali ya on organisasi. Jadi anggar gaji tak Jibril ya wis. Jadi Jibril ngukurnya gampang, kok udah pernah kesini ngono tok. <laughs> Jadi gampang ngukurnya. Ono wong ning donya kok terkenal wali untuk salam tempel akeh duwe akeh. Jibril tetep roh. Legal ta ora roh den. Karena ukurannya gampang, kok udah pernah <laughs> wah. Wa Jibril te malaikat Jibril ro isuhum iku dadi ketuane wa mutakallimuhum lan dadi juru bicaranya. Jadi sausai sowan Allah ternyata do meriang rawani matur dhewe. Lah sing wani matur sinten? Jibril. La wal haqqu te Allah taala iku anisuhum iku zat sing nyenengno mereka. Anis iku anis iku zat tempat Mulane wonten Habib Alim jadi Habib Anis pancen lafat Anis dalam bahasa wali itu populer. Jadi wal hakku ti Allah taala anis anisuhum iku zat sing mengasikan mereka, zat sing jadi keasikane mereka. Paham ya? Dat sing dadi keasikane napa? Mereka. Wa malikuhum lan dat sing dadi kepemilikane mereka. Jadi mereka merasa di dunia dan akhirat hanya dua Allah Subhanahu wa taala ya ora duwe swarga, ora duwe kepentingan, namung dua Allah Subhanahu wa taala. Fa alaihi mongko ing atase assalamu te salam untuk salam minawahi azza wa jalla sing Allah azza wa jalla muni al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.